Kita juga sudah membaca sedikit dari hak yang keenam yaitu hak zaujain, hak suami dan istri satu dengan yang lain. Suami memiliki hak yang harus ditunaikan oleh istri. Demikian pula istri memiliki hak yang harus ditunaikan oleh suami. Kita sudah membaca sedikit dari penjelasan penulis rahimahallahu taala berkaitan dengan hak yang satu ini. Beliau menjelaskan bahwasanya pernikahan itu adalah amalan yang sangat mulia. Pernikahan dalam Islam adalah sebuah ibadah yang sangat agung. Memiliki banyak sekali faidah dan memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan. Dan yang namanya pernikahan itu terkandung di dalamnya tanggung jawab yang sangat besar pada masing-masing pasangan. Pernikahan itu berarti tanggung jawab seorang suami sebagai kepala rumah tangga untuk menunaikan kewajiban dan hak istri-istrinya. Demikian pula pernikahan itu merupakan tanggung jawab bagi sang istri Ketika dia menjadi makmum untuk suaminya, wajib bagi dia untuk menunaikan hak-hak suami dan dia wajib untuk melaksanakan tanggung jawab-tanggung jawabnya. Pernikahan sebuah ibadah yang agung. Pernikahan sebuah amalan yang sangat mulia dalam Islam. Beliau juga menyebutkan dalil di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban dari masing-masing pasangan untuk menunaikan hak yang lainnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan hendaknya kalian wahai para suami berkomunikasi, bermuamalah dengan istri-istri kalian dengan baik. Al-ma'ruf kebaikan dalam ayat ini disebutkan oleh para ulama mencakup di dalamnya kebaikan secara syariat dan keba kebaikan secara adat. Bila adat itu tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat. Maka disesuaikan. Ada kaidah baku syariat yang telah ditetapkan oleh agama ini dan ada muamalah antara pasangan suami istri yang ditentukan oleh adat masing-masing dan itu dikembalikan pada masing-masingnya karena adat itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan lokasinya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat yang ke-228 Walahunna mislul 'alaihinna bil ma'ruf. Istri itu memiliki hak sebagaimana mereka juga memiliki tanggung jawab. Istri memiliki kewajiban yang harus ditunaikan di hadapan suaminya, tapi perlu diingat, mereka juga punya hak yang wajib bagi sang suami untuk menunaikannya. Walirrujali alaihinna darajah. Namun, laki-laki itu memiliki derajat yang lebih daripada wanita. Dalam artian, hak sang suami lebih besar dari hak sang istri. Yang harus diperhatikan oleh istri. Tidak bisa disamakan hak suami dengan hak istri. Satu sama lain harus saling memahami. Dan penulis rahimahullahu taala juga menjelaskan kunci di antara kunci kiat yang apabila masing-masing pasangan suami dan istri melakukannya maka insya Allah taala akan terwujud rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah, yang rahmah. Apa kuncinya? Kuncinya adalah hendaknya masing-masing dari pasangan suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya menunaikan hak masing-masingnya bikulli rahatin wasuhulah dengan penuh lapang dada. Mungkin banyak di kalangan pasangan suami istri paham apa hak suami, apa hak istri. Namun ketika ditunaikan dengan tidak adanya kelapangan dada, dengan keterpaksaan, atau karena ada tendensi yang lainnya, itu biasanya nggak awet, nggak akan langgeng, tidak akan mulus. Kenapa? Hatinya dari awal sudah menolak hatinya dari awal sudah tidak rela. Ketika sudah dibangun di atas keterpaksaan, itu nantinya tidak akan berjalan dengan baik. Harus ada yang namanya rohah wa suhulah. Harus ada yang namanya kelapangan dada. Harus ada yang namanya kerelaan. Yang namanya rumah tangga itu bagaikan naik bahtera mengelilingi samudra yang sangat luas Bahtera itu adalah rumah tangganya. Samudra itu adalah kehidupan dia. Dia akan berlayar seumur hidupnya. Yang namanya bahtera di tengah-tengah samudra yang luas tentu banyak tantangan, banyak rintangan. Tidak mungkin berjalan dengan mulus. Karena kapal itu berjalan di atas air, tidak berjalan di atas aspal. Air sifatnya itu memang kalau dia tenang, dia akan tenang. Tapi jangan tertipu dengan ketenangannya. Air laut itu tenang, tapi dia dalam. Menyimpan sekian banyak misteri dan tantangan. Ketika orang itu telah membangun kehidupannya dengan rumah tangga, menikahi seorang wanita, membawa di tengah-tengah kehidupan dia seorang wanita yang menjadi pendamping hidup dia, yaitu istrinya dia, berarti dia siap dengan sekian banyak rintangan, sekian banyak tantangan, yang harus dia hadapi dalam rumah tangganya. Maka perlu kunci yang satu ini. Harus saling memahami satu sama lain. Dan harus siap untuk berkorban satu sama lain. Dan menunaikan hak dan kewajiban untuk masing-masingnya. bikul rahatin wasuhulah. Dengan kelapangan dan pasrah. Kemudian penulis rahimahallahu ta'ala melanjutkan penjelasannya. Kama yajibu 'alal mar'ah an tubdhila li zawjiha ma yajibu 'alaiha badlahu. Sebagaimana suara wanita wajib bagi dia untuk menunaikan hak-hak suaminya, demikian pula sebaliknya. Satu sama lain memiliki hak yang harus diperhatikan, memiliki rambu-rambu yang harus diperhatikan. Jangan ada pelanggaran padanya. Dan jangan menang sendiri. Satu sisi memang wanita itu memiliki hak, tapi jangan sampai kemudian wanita itu memegang kendali rumah tangga. Demikian pula sang suami satu sisi memang ar-rijal qawwamuna 'ala nisa wal yang 'alaihinna darajah. Mereka memiliki kelebihan di atas istri-istri mereka. Tapi ingat, jangan kemudian itu menjadi alasan untuk meniadakan hak istrinya. Jangan kemudian itu menjadi alasan dia menjadi mutafifun. Yang pinginnya itu dipenuhi haknya, tapi tidak mau memperhatikan hak istrinya dengan alasan dia adalah suami. Yang harus diperhatikan. Tidak. Satu sama lain harus saling memahami. Harus saling menunaikan hak dan kewajiban. kullu قام min واحد من الزوجين بما يجب عليه للآخر kanat hayatuhuma sa'idah wadamatil ishratu bainahuma. Maka ketika masing-masing individu dari suami istri, ketika mereka menunaikan kewajiban yang harus ditunaikan untuk yang lainnya, maka kehidupan keduanya akan menjadi kehidupan yang bahagia dan ketenangan itu akan langgeng di tengah-tengah mereka. Ketika satu sama lain tahu apa yang harus dilakukan, Ketika satu sama lain tahu apa yang menjadi tugas dan kewajibannya, maka insya Allah Taala bahtera rumah tangga itu akan berjalan dan berlayar dengan tenang. Ketenangan dalam rumah tangga bukan berarti tidak ada prahara. Ketenangan dalam rumah tangga bukan berarti tidak ada lika-likunya. Ketenangan dalam bahtera rumah tangga itu bukan berarti tidak ada tantangannya. Justru ketika ada prahara, ketika ada lika-liku, ketika ada hal-hal yang menggoncang rumah tangganya, kemudian satu sama lain bisa memahami, saling berkorban, berjuang dan saling memahami, insya insyaallah taala bahtera itu tetap akan berjalan, tetap akan berlayar dengan baik dan damai. insya Insyaallah taala. Dan itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga itu sakinah wa mawaddah warahmah. Bukan berarti pasangan itu harus dua-duanya ustad atau ustadzah. Syekh atau syekhoh. Alim atau alimah. Tidak seperti itu. Tetapi yang dituntut itu adalah satu sama lain ngerti ilmunya. Tahu bagaimana caranya. Sang suami tahu bagaimana menjadi nahkoda yang bijaksana. Dan seorang istri tahu bagaimana akan menjadi makmum yang setia. Kalau satu sama lain ngerti bagaimana ilmunya, insya Allah Taala semuanya akan berjalan dengan baik, semua akan berjalan dengan dengan lancar. Intinya adalah bagaimana kita bisa bersikap dan memposisikan diri. Terkadang sang suami diuji melalui istrinya. Mungkin ada hal-hal yang kurang enak yang dia lihat dari istrinya. Maka hendaknya sang suami tadi menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Menjadi pemimpin yang bijaksana. Menjadi nahkoda yang bijaksana. Ingat, ketika kekerasan dibalas dengan kekerasan, maka yang muncul adalah perpecahan. Apalagi yang namanya wanita dari sananya, sealim-alimnya wanita, mindila. Diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tapi perlu diingat, mereka diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Maka hendaknya sang laki-laki jangan hanya melihat tulang rusuknya yang bengkok. Tetapi dia harus faham tulang rusuk itu adalah bagian dari tubuhmu sendiri. Bagian dari dirimu sendiri. Sebagaimana kamu berupaya dan berusaha untuk menjaga dirimu, menjaga anggota tubuhmu, maka jagalah istrimu. Bijaksanalah dalam bersikap. Bijaksanalah dalam mengambil keputusan dan sikap. Insya Allah Ta'ala semuanya akan baik-baik saja. Demikian pula sang istri. Mungkin ketika melihat ada hal yang tidak pas dari suaminya, hendaknya dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan terus dia setia dan melayani sang suami dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Insya Insyaallah taala semuanya akan berjalan dengan dengan baik. Wa amru bil aksi hasala syiqaq Wal niza' watanak gadat hayatu kullin minhuma. Tapi kalau keadaannya sebaliknya, maka yang terjadi adalah cekcok, pertengkaran, dan akan hancur rumah tangga mereka. yakni ketika rumah tangga tadi itu tidak saling memahami. Sang suami tidak mau kalah. Yang penting istri harus nurut sama dia bagaimanapun itu. Layaknya seperti seorang diktator yang sedang menekan rakyatnya kamu adalah rakyat saya, kamu adalah makmum saya, saya adalah suamimu, saya adalah imammu, ikut apa coba saya. Ya. A, yo A, B, yo B. Menjadi hak veto untuk dia. Sang istri tidak diberi kesempatan untuk diajak musyawarah, tidak didengarkan ucapan dan usulannya, ini berbahaya. Lambat laun akan hancur. Ya. Mungkin awal sang istri mungkin diam. Diam bukan berarti tenang Hatinya sudah tidak cocok. Ketika melihat sang suami seperti itu, kebijaksanaannya, menekan dan tidak memberikan kelonggaran atau tidak memberikan kesempatan bagi sang istri untuk memberikan usulan atau idenya, lambat laun akan hancur. Ya. Sang suami pengennya di depan. Sang suami pokoknya nomor satu. Naam, sahih. Kita tidak mengingkari. Tapi ingat, dia juga punya hak. Dan kamu juga harus ingat, wahai para suami. Engkau adalah pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Demikian pula sang istri. Tidak kemudian mentang-mentang dia ditanggung semua oleh sang suami, kemudian menuntut semuanya melebihi kemampuan suaminya. Minta ini, minta itu, kau tidak diturutin, ada bikin wailah akhirnya, jangan, jangan. Kalau rumah tangga tadi seperti itu modelnya, lambat laun akan hancur. Lambat laun akan, akan sirna. Kecintaannya mungkin di awal itu tumbuh lambat laun akan terkikis, akan layu dan akan mati. Akan hancur rumah tangga tadi. Walaqad ja'atun nususul kathirah bil wasiyati bil mar'ah wa mura'ati haliha. Dan sangat banyak dalil yang mewasiatkan seorang laki-laki untuk memberikan nasihat dan wejangan yang baik kepada istrinya dan memperhatikan keadaan istrinya. Wa anna hal minal muhal. Kata beliau. Kelanggengan yang abadi itu sesuatu yang mustahil terjadi. Gak ada yang namanya kelanggengan yang terus menerus atau kenyamanan yang terus menerus di dunia itu tidak ada. gak ada. Pasti ada gejolak, pasti ada hal-hal yang menggoncang, pasti ada perahara. Itu sesuatu yang pasti. Tidak mungkin tidak rumah tangganya Sayyidul Mursalin, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengalami hal yang sama. Tapi kenapa kok bisa langgeng, bisa sakinah, mawadah, warahmah? Karena ada ilmunya. Beliau seorang nabi. Semua sempurna. Seorang nabi, pemimpin negara, seorang suami. Hak beliau banyak. Ya. Istrinya itu harus memandang dari sekarang sekian banyak sisi. Beliau seorang nabi yang wajib ditaati. Beliau seorang suami yang juga wajib untuk ditaati. Beliau adalah kepala negara yang harus ditaati. Rangkap tiga, bayangkan. Tapi lihat bagaimana sikap Rasul kepada istrinya. Apakah beliau sebagai kepala rumah tangga yang menekan istrinya? Nah, tidak. Beliau memberikan keluasan dan juga memberikan kesempatan kepada istri-istrinya Apabila ada hal yang perlu dimusyawarahkan, perlu musyawarahkan dengan istri-istrinya. Banyak dalil yang menunjukkan hal itu. Contoh, ya, ketika terjadi sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini sebabnya ketika itu Rasulullah SAW berangkat dari Madinah menuju ke Mekah untuk umroh. Dulu gak ono pesawat, ya, gak ono bis, adanya onta, ya, yang paling banter racing kuda, ya, yang paling lambat, yonya nyeker jalan kaki. Ini jalan dari Medina menuju ke Mekah. Zaman sekarang aja pakai bis dari Medina menuju ke Mekah dengan jalan yang lebar mulus tanpa hambatan. Kita tahu sendiri gimana jalan yang ada di sana dan kendaraan yang masya Allah bagus-bagus. Itu lima jam perjalanan Lima jam. Bayangkan kalau pakai jalan kaki, ya opo itu? Ya. Jalan beliau sama para sahabat, semangat, pengen apa? Umroh. Tujuannya untuk apa? Umroh. Tapi ketika itu Mekah masih berada di bawah kekuasaan orang-orang musyrikin. Ketika Rasul sampai ke sana, tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk sama mereka. Ngapain ini? Kok rame-rame mau ke sini? Mau perang dah? Kata Rasul, perang gimana? Kita nggak bawa senjata. Kita ke sini mau ibadah. Nih lihat kita bawa hewan-hewan sesembelian untuk disembelih. Kita mau ibadah, ini mau umroh. Oh, bisa. Ini Rasul, ya peribumi Mekah yang domisilinya di Madinah ditolak sama mereka. Tidak boleh masuk. Wis akhirnya terjadi nikos perdebatan wa akhirihi. Akhirnya dibuatlah sebuah perjanjian ya. Tiga poin perjanjian Hudaybiyah. Di antaranya tidak boleh umroh tahun itu balik tahu apa bisa ke, bisa umroh lagi tahun depan. Dan ada poin-poin yang seakan-akan merugikan kaum muslimin. Ditandatangani sama Rasul. Rasul meminta sekretarisnya untuk menandatangani. Ya, dah, tantangani beres. Para sahabat kecewa. Bahkan sahabat Umar bin Khattab mencak-mencak beliaunya. Iki opo perjanjian kayak gini ini. Wah kurang ajar ini orang muslim ini. Ini capek-capek tak ban kita ini dari madinah menuju ke Mekah. tidak boleh masuk. Udah gitu suruh tanda tangan di perjanjian kayak gini ini. Ini merugikan ini. Wah gak bener ini perjanjian kayak gini ini. Datang ke sahabat Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar. Gimana ini dengan perjanjian ini? Kita dirugikan sama mereka orang-orang musyrikin. Kata sahabat Abu Bakar, menenangkan sahabat Umar. Hei Umar, kamu percaya sama Rasul tidak? Oh iya percaya, cak tenak nih percaya sama beliau. Nah, ini itu dari Rasul. Rasul tidak mungkin bertindak kecuali ada wahyu. Percaya nggak? Iya sih, percaya, cuma piye yo? Ini nggak benar ini. Ada yang dirugikan ini. Ya. Sampai pada tingkat para sahabat itu kecewa dalam hukum syariat ketika terjadi yang namanya al-hajr ya yakni pemblokiran tidak bisa melanjutkan manasik maka langsung selesai ketika itu juga ya nah ketika Rasul berangkat gak jadi umroh ya sudah tahallul langsung langsung cukur rambut hewan yang dibawa langsung disembelih ketika itu Rasul meminta para sahabat untuk melakukannya ya ayo rambutnya dicukur rambut tahallul langsung hewan sembelian sembelih semua kita langsung selesai manasik karena tidak bisa lanjut, tidak bisa tembus di tanah suci. Bagaimana respon sahabat? Diam. Gak mau bergerak sama sekali. Diam. Bukan karena mereka menentang perintah Rasul. Tidak. Hasyawakallah. Mereka adalah umat yang mulia. Tidak ada ceritanya dendam sama Rasul. Tidak ada itu. Tapi mereka kecewa, ngamuk sama orang musyrikin. Cuengkel mereka. Ini wong gak bener ini. Ya. Masuk wong ibadah gak oleh ini. Ini. Mereka kan kecewa. Diam aja. Diperintah sama Rasul kedua kalinya. Sekut diam. Semuanya diam. Tidak ada respon. Dingin para sahabat itu. Ya. Kecewa Rasul. Ya. ini biaya sahabat Ini biaya. kau kan cukur cek angele. Kok kan nyembeli. kau gak gelem Ini biaya. Masuk beliau menemui Ummu Salamah. Istri beliau. Ngadu. Bahasanya kita gitu. Yang piye yang. ya. Ya. Aku iki piye yo? Tadi kita ini sudah gontok-gontokan sama tokoh-tokoh musyrikin di Mekah gak boleh masuk. Lah iki sahabat-sahabatku iki kecewa Tak suruh nyukur rambut juga gak gelem. Tak suruh nyembelih hewan juga tidak mau. Ya oh boleh, piye iki? diajak musyawarah. Ini nabi loh ya. Ya beliau bisa saja nunggu wahyu dari Allah bisa saja ya. Tapi beliau Minta pendapat dari istrinya. Menunjukkan apa? Ini syariat ini. Ngasih contoh. Ya. Ummu Salamah ngasih ide. Gini aja mas, ya, bahasa kita gitu. Ya. Gini aja, ya. Jenengan langsung keluar, ya. Panggil tukang cukur, apa? Datangi hewan sesembeliannya, sembelih sendiri. Tidak usah ngomong sama siapa-siapa. Ya, tidak usah ngajak ngomong siapa-siapa. Datengin ontanya, sembelih sendiri, panggil tukang cukur, cukur. Lihatan, lah nurut semua. Ngono Iyo, Iya, coba. Keluar beliau. Keluar dari campnya, la yukallim ahad. Tidak ngomong sama siapapun, keluar. Langsung datangi ontanya, bismillah, dinahru sama beliau, roboh ontanya. Kaget, sahabat. Oh, sembelih sama beliau. Langsung, ya Allah, sini, tukang cukur. Cukur rambut saya cukur begitu dicukur langsung rebutan para sahabat wih wih wih ayo sebelah sebelah kami sebelah sebelah langsung nyembelih langsung cukur rambut rame-rame subhanallah usulan ke siapa Ummu Salamah istri beliau itulah rumah tangga beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam ya. ada juga Praha ya disebutkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam kitabnya Ashratun Nisa sahabat Abu Bakar pernah suatu hari bertamu ke rumahnya Rasul. Tiba-tiba dari luar kedengaran suaranya Aisyah itu lagi ngamuk. Ya. Aisyah itu apanya Abu Bakar? Putrinya. Ya. Kok ngamuk? Ono opo gitu? Masuk, namanya juga mertuanya Rasul, ya masuk. Ngelihat lu posisinya Aisyah ini meninggi suaranya, melebihi suaranya Rasul ngamuk gak, gak karu-karuan ngamuk wallah alam terjadi apa sahabat Abu Bakar selaku sebagai orang tuanya Aisyah dan mertuanya Rasul gak terima Rasul digitukan langsung datangi sahabatnya Aisyah mau dipegang sama sahabat Abu Bakar tahan sama Rasul Nih. jangan mohon maaf keluar dulu sudah keluar sama Nabi ya jangan ikut-ikutan ini urusan rumah tangga saya Onaf itu bahasanya kayak gitu. Cuma Rasul ngasih kodenya gampang, orang-orang cerdas ngerti. Kasih ketip sedikit, oh langsung paham. Keluar sahabat Abu Bakar, nunggu di luar. Tiba-tiba langsung keadaan tenang, tiba-tiba terdengar suara bercanda. Langsung masuk sahabat Abu Bakar. Loh, kok wis adem ya, kok wis damai. Melihat apa namanya? Rasul sudah bercanda sama Aisyah dan Aisyah sudah semenikah lagi, ya maka sahabat Abu Bakar mengatakan, Bu Yo ceritalah, tadi saya ikut perang, sekarang masa nggak diajak damai? Iya. Ya, nah, sudah. Akhirnya ngobrol bareng. Lihat bagaimana sikap beliau. Nah, kemudian beliau, eh, kok jarak gue yo? Aku kira nabimu, presidenmu, aku juga suamimu. Nggak gitu. Ya, diem aja beliau. Ya, dengerin ocehannya Aisyah. Begitu sudah reda, baru dipegang, dirangkul, kasih nasihat. Hadahu, ini rejal tenanan, ya. Ini pemimpin yang betul-betul pemimpin yang seperti ini. Jangan kemudian kita mengatakan itu kan Nabi, Ustaz. Ya, itu kan Nabi. Nabi, masya Allah, temperamennya dingin terus. Ya, nih kita ini Ustaz, wis hidupnya hidupnya di Indonesia tapi kepala kayak di Sahara. Ya panas manteng dulu istri kayak gitu ya wis yang bicara bukan mulut saya Ustaz piring kabe terbang banyak UFO di rumah nanti ya itu kan nabi kita balik terus kalau nabi kenapa bukankah nabi itu untuk dicontoh bukankah nabi itu untuk ditiru bukankah nabi itu adalah sosok yang wajib bagi kita untuk diikuti benar benar iya bukan berat kitanya yang gengsi Ya. Bukan berat, kita ini yang gengsi. Selaku sebagai seorang laki-laki, selaku sebagai kepala rumah tangga, digetuk sama istri, wah terima eh Wah, cuma macam-macam kan ya. Terus langsung, ikini dicincing, ikini dicincing, siap-siap. <clears throat> ya sudah, paduan suara mulai. Ya, tidak seperti itu. Beliau mengatakan banyak dalil yang menjelaskan bagi sang suami untuk ngasih arahan kepada sang istri. Menunjukkan apa? Ini kuncinya. Langgeng terus, gak mungkin. Tenang terus, gak mungkin. Tanya kepada mereka-mereka yang sudah berlayar sekian tahun di tengah-tengah samudra. Ya opo gak ada samudra? Pasti ada cerita yang wah-wahnya. Ya, oh, aku alhamdulillah bisa ketemu sama kamu. Kemarin saya berlayar, dia akan menceritakan bagaimana kedahsyatan laut. Laut kayak gitu aja, si ringan daripada bahtera rumah tangga. Ya, Pak ya. Laut yang dihadapi, laut kelem ya kelem, beres ya. Urusannya sama air, tidak bisa diajak ngomong air itu ya. Lagi sama seorang insan, akil ya. Ini repot, lebih repot lagi. Barakallahu Nah, dalam Islam, seorang suami diminta untuk memberikan wasiat yang baik untuk istrinya dan memperhatikan keadaannya. Syuf, beliau mengatakan, wasiyah bil mar'ah wa mura'ati haliha. Berilah nasihat dan lihat keadaannya. Ya, ini ketika engkau memberikan nasihat, harus pas dengan keadaannya. Namanya wanita, cepat naik, cepat turun. Ya, kadang mut-mutan lagi enak ngobrol, asik Loh, lah kok sewot? Ya. Tiba-tiba diam seribu bahasa. Tiba-tiba matanya langsung tajam. Ya. Tiba-tiba dahinya mengkerut. Ya. Tiba-tiba langsung ngomel gak karu-karuan. Wah, ini apa ini? Jangan langsung tanggapi, gak jadi. Ya. Lihat dulu. Ono apa ini? Ya, dilihat suami harus peka. Seorang pemimpin negara harus ngerti gimana kondisi rakyatnya. Dilihat ono apa ini? Oh iya iya iya aku sing salah kayak ini ya. Biasa memang kalau masuk rumah ini peraturan yang sudah kita sepakati ini yang namanya sepatu atau baju ini harus digantung di tempatnya. Uyo oh, ya tak lihat, uyo oh, ya kok keleleran ini. Iya, ya, uyo bojoku ngamuk, yo kena. Udah capek seharian ngurus rumah, ya. Ya sudah, diambil. Nah, tenangkan, biarkan dia ya begitu suhunya sudah mulai turun tenang sudah mulai habis apa namanya naskahnya sudah habis baru datangi ya kasih arahan yang baik jangan sungkan-sungkan untuk mengalah ya mengalah bukan berarti kalah di antara apa namanya trik yang jitu untuk menghadapi istri ya ngalah bukan mengalahkan lo ya tapi ngalah ya. tidak akan menurunkan pamormu sebagai seorang pemimpin Justru itu akan semakin menunjukkan bagaimanakah wibawamu sebagai seorang pemimpin. Ngerti bagaimana ngayomi? Sanesti ngalah. Oh, Ojo Abu Tos iki bojone wis Abu Tos kene yo Abu Tos sapa padha Atos nek padha-padha Atos ya wis bubar itu sudah ya. Tenang. Yo memang gak gampang sih ya. Gak gampang. Gak gampang Ustaz. Yo bener gak gampang. Tapi gak mustahil. Ya, gak gampang tapi juga gak mustahil. Coba. Barakallahu Fakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, "Istausu bin nisa'i khaira." Hendaknya kalian banyak memberikan wasiat kebaikan kepada istri-istri kalian. Fa'inal innal mar'ata khuliqat min dilak. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa in a'waja fid dan bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk ada yang paling atas. Itu yang paling bengkok. Karena posisinya dia paling kecil mungkin. Jadi dia paling bengkok. Fa'in zahabta tuqimahu kasarta. Kalau kamu ingin untuk meluruskan yang bengkok ini, pecah dia. Yakni kalau kamu bikin atos, ya sudah. Pecah juga itu wis bengkok, kamu luruskan kiri, dari sananya wis bengkok, kamu luruskan bubar. Patah dia, ya. Wa in taraktahu lam yasal awaj. Kalau kamu biarkan, yo bengkok memang dianya. Fastausu bin nisa, maka banyaklah kalian memberikan wasiat kebaikan kepada istri-istri kalian. Kita selaku sebagai suami harus sadar, ya, harus sadar. Iya, bagaimanapun juga dia adalah wanita yang terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Terus caranya piye? Dari sana nih, setelannya kayak gitu. Yo jangan dilawan arusnya. Bengkok kamu tegakkan, yo patah, ya gak jadi. Gak bisa yang bengkok kamu jadikan lurus, gak bisa. Itu sudah dari sananya memang demikian. Terus bagaimana? Istausu bin nisa'i khaira. Hendaknya memberikan wejangan yang baik kepada wanita. Dan ingat, kata Syekh Uthamin rahimahullah, wa mura'atu haliha. Ketika ngasih wejangan, jangan asal dalil. Ya. jangan asal dalil. Wis lagi tegangan tinggi, kamu kasih lah kalau Rasul, yo ya, mental. Oh kamu tidak nurut ya sama dalil. Ya kamu nisir salah. Ya kamu ini yang salah naruh dalil, ya. Iki lagi tegangan tinggi, oh, jangan didekati, nyetrum, ya. Para kalafik. Terus bagaimana? Tunggu kalau tegangannya sudah reda. Lihat keadaan dia. Ojo main sikat wae. Lu kan kata Rasul, harus kasih nasihat ustad. Ustad oh, saya kasih nasihat, tidak mau. Si, si, si. Kamu ngasih nasihatnya gimana sih? Kok sampai tidak mau? Saya yakin kayaknya <laughs> nggak sing salah ikut setelane iku. Iya ustad lagi ngomel-ngomel tak pegang kepalanya tak dalili ya bubar itu duduk kerasukan bujumu itu ya jangan kayak gitu caranya lagi tegang-tegang langsung eh gak boleh itu kalau Allah kayak gini kalau Rasul kayak Rasul gak kayak gitu wah bubar urusannya ya bubar urusannya kamunya bakal dibalik sama istrimu sendiri lo kamu gak kayak Rasul wah bubar urusanmu ya habis antumnya antum kasih senjata balik ke antum sendiri malah gak jadi gak beres itu malah ya Lihat keadaannya. Kasih nasihat, tapi lihat keadaannya. Barakallahu fiik. Oh, si, si, ya, ya, ya, ya wis. Mm ya, dengarkan saja. Diam itu merupakan senjata paling ampuh, ya, paling ampuh. Subhanallah, ya. Daripada kita harus mengeluarkan kata-kata juga, karena kata-kata itu terkadang atau seringnya lebih tajam dari pisau. Ya. Apalagi seorang wanita sangat sensitif dengan yang namanya ucapan. Ya, wanita saja bisa luluh hatinya dengan ucapan dan juga bisa hancur dengan ucapan. Wis ya, aja itu ngomong lah ya, semenengai. Hmm. Sekut diam, ya, wis dengarkan aja. Ya, wis pita pidato kultum, ya diamkan aja. Selesai, wis mari. tadi ngomong dia. Yo, wis, mari. Oh ya wis. Sini. Tanya, kenapa? Kok tiba-tiba kayak gini kenapa? Dia akan ngomong, ya. Terbuka mungkin ngasih semuanya oh ya kasih solusi ya kasih solusi para kalafi kalau memang dia yang salah harus betul-betul pelan-pelan untuk memahamkan dia ya ingat kalau seandainya dia yang salah jangan kemudian kita dalam kepala kita kamu harus minta maaf sama saya jangan jangan seperti itu ingat Rasul mengatakan apa awaj wanita itu apa awaj bengkok Ya, kalau kamu luruskan dia, yo ya patah dia. Harus ngalah. Jangan kita, bayangan kita harus telontar dari mulutnya afwan. Ya. Pokoknya kudu afwan kamu. Pokoknya kudu afwan kamu. Gak kelima afwan, awas kamu. Oh, oh jangan. Tidak bakal. Repot nanti urusannya. Yang penting apa? Kamu sudah ngasih masukan. ya Biar dia yang memikirkannya. Tapi kalau kita yang salah, jangan segan-segan untuk mengatakan afwan. Ya. Jangan segan-segan. Ya, para kalau fiqh. Masya Allah ya, uh, Masya teori ini kok mantep kok ini, ya, Allah, insya Allah bisa, insya Allah bisa. Bukan berarti kemudian saya yang paling utama di antara kalian semua. Tidak, saya juga manusia. Saya juga malaikat. Bukan malaikat, bukan nabi. Ya, saya manusia biasa. Juga mengalami hal yang sama. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengatur semuanya? Barakallahu fikum. Wa riwayat, riwayah, dalam riwayat yang lainnya, innal mar'ata khuliqat min dila'. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Walan tastati malaka ala tariqah fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha iwaj wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Belum mengatakan sesuatu yang bengkok itu tidak mungkin dia akan lurus, ya. Kalau engkau bersenang-senang dengan istrimu, kamu harus sadar ada kebengkokan di dalamnya. Kalau kamu berusaha untuk meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Dan mematahkan istrimu adalah dengan engkau menceraikannya. Nah, yakni wanita, ya wanita. Bagaimanapun dia, dia adalah wanita. Kita harus sadar. Ya. Kita harus faham ketika di awal pernikahan, ketika engkau mendatangi walinya, kemudian diadakan pernikahan di situ, yang kemudian orang tuanya, abinya menitipkan kepadamu, ya. Dibuka dengan khutbatul hajah yang menunjukkan pentingnya perkara ini. Ya kemudian dia menitipkan segalanya untuk dirimu dan engkau dengan mantap mengatakan kobil Tuhan tak terima anakmu dengan segala apa yang ada padanya. Itu membuka pintu tanggung jawab yang sangat luas. Ya. Ketika engkau menerimanya, Bukan cuma menerima dia dari sisi fisiknya, tapi engkau telah menerimanya dengan segala kekurangan yang ada. Kenapa kok dititipkan kepadamu? Karena kamu adalah laki-laki. Kamu adalah pemimpinnya. Kamu adalah nahkodanya. Jadilah pemimpin yang baik. Ketika engkau menerimanya, berarti engkau sadar apa konsekuensinya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya kita terus memberikan ucapan yang baik kepada istri-istri kita. Barakallahu fiik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, "La yafirruka mu'minun mu'minah in kariha minna khuluqa radiya minha khuluqan akhar." Kata Rasul belum mengatakan, jangan sampai seorang mukmin membuat mukminah benci. Kalau kamu tidak suka satu perangai dari istrimu, maka ingat, pasti ada perangai lain yang engkau menyukainya. Ketika engkau melihat ada kekurangan pada istrimu, sesuatu yang kamu tidak suka dari istrimu, kamu harus sadar, harus sadar. Jangan karena satu tindakan yang mungkin kekhilafan dari istrimu, tindakan yang mungkin kamu benci dari istrimu, kemudian kamu menghilangkan semua perjuangan istrimu. Jangan. Ya. Jangan kamu jadikan satu hal yang sebenarnya satu hal ini bisa ditangani dengan baik-baik, ya kemudian justru malah satu hal ini menjadi bom waktu yang menghancurkan rumah tanggamu. Jangan, para jangan. Ya. Beliau, beliau SAW mengatakan, mungkin ada satu hal yang kamu tidak suka dari istrimu, tapi ingat, ada satu sisi yang kamu harus paham, kamu suka dari sisi yang lain. Kowe iki bojoku iki anu kok ngomelan bojoku iki. Jangan karena ngomelannya tadi menjadi alasan kamu menindas istrimu. Jangan, ya. Kamu akan harus sadar. Iya yo, ya, bojoku nek masak, masya Allah kalah shift shift kelas dunia itu kalah. Masakan istriku, wis segalanya. Hatta tempe, kalau sudah dipegang sama istri saya, bus bukan tempe lagi sudah rasanya. Ya, kayak makan apa itu wis terbang sudah. Wih, masya Allah iya deh Wah, wow Pulang kerja, wah oh, iya di rumahnya disapu, masya Allah bagus. Anak-anak itu, coba sehari saja tukeran posisi, kamu yang makan anak bubar, ya. Sembuh iwo koyok piye, gue gak paham, ya. Bubar, dijamin apa? Bubar. Itu tanggung jawab mereka. Maka lihat dari satu sisi ini. Dia kamu benci, bocok ngomel, wah ya pusing. Saya pulang kerja diomel, di sini diomel kabeh kok cerewet banget istri saya ini. Lihat sisi positifnya. Lihat sisi positifnya. Oh iya ya, Oh dia ngomel karena oh iya saya yang salah. Oh iya. Lihat, ada sisi positif yang bisa kamu jadikan modal untuk terus bertahan. Ya, kalau kamu tidak suka satu perangai, jangan jadikan untuk melenyapkan yang lainnya. Kamu suka yang nggak suka yang ini, kamu suka yang ini, jadikan sebagai pelengkap. Yang tidak suka, ya kamu sadar, kamu sudah menerimanya, terima dengan baik dan sikapi dengan baik. Yang kamu menyukainya, itu menjadi modal kamu untuk bisa terus ya mempertahankan istrimu dan terus membangun rumah tangga dengan kebaikan, saling memahami, saling memberikan wasiat dan saling memberikan masukan dan terus memberikan jangan yang baik kepada istri agar terus rumah tangga tadi langgeng. Dan ketika ada sebuah masalah, temukan solusinya dan lihat sebabnya. Jangan melulu menyalahkan istri, jangan. Hilangkan opini yang kayak gini. Ya istriku bojoku iki. Ini oh ini mesti bojoku. Oh, jangan. Jangan seperti itu. Ketika ada masalah dilihat apa sebabnya. Dilihat. Oh, istrinya yang salah. Oh, jangan jadi apa namanya bahan kemudian dan balas dendam. Oh, awas gue, yo kalau sing salah yo aku pola balik diomeli saya kata omeli. Oh, jangan kayak gitu ya. Di, disikapi dengan baik, yang bijaksana. Ketika kita ini yang salah, ya sudah. Akui, ya, akui. Insya Allah Ta'ala semuanya akan akan langgeng. Dan tentunya kunci dari itu semua adalah ista'in billah. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hati istrimu dan hatimu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada yang memilikinya. Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala mungkin sudah nggak ada solusi, mentok. Wis, mentok saya ya. Bingung saya ini. Rumah tangga ini saya kayaknya sudah kayak telur di ujung tanduk. gua sedikit pecah telurnya siapa yang mentok iki mentok mentok ingat jangan ada kata-kata gugatan di kepala itu nanti ya mungkin bayangan kita wis ada cara ini kayaknya bahtera saya harus apa menurunkan jangkarnya ini saya harus menepi kayak ini sudah saatnya saya menepi ini mungkin seperti itu kondisinya ingat ingat annalaka rabbun kamu masih punya Allah subhanahu wa ta'ala minta sama Allah ambil air wudhu, sholat, minta sama Allah. Ya Allah bantu saya, beri saya solusi, beri saya kemudahan. Insya Allah Ta'ala Allah bakal berikan solusi kepadamu. Insya Allah Ta'ala Allah akan berikan jalan keluar kepadamu. Tidak ada kata yang mustahil di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta sama Allah. Barakallah. Ingat Rasul mengatakan apa? Wa kasruha talakuha. Ketika engkau memecahkan yang bengkok tadi, artinya engkau telah membuat dia berpisah dari dari dirimu. Jangan. Katanya para ulama, talak untuk istri bagaikan kiamat untuk dirinya. Jangan. Ketika engkau sudah menerimanya, terima dia apa adanya. Kekurangannya, kamu harus sadar dia memilikinya. Kelebihannya, jadikan itu sebagai bahan. Terus untuk bisa bertahan, mengarungi bahtera rumah tangga. Memang sesuatu yang susah, tapi bukan sesuatu yang mustahil. Ista'in billah wala Terus minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala untuk Penjelasan yang berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sudah isya. Alafu agak telat. Jazakumullah khair. Wa barakallahu fiik. Subhanakallahumma rabbana bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fiqh.